الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين Para jamaah yang dimuliakan Allah Perhatian kita sampai hari ini Masih banyak tersita oleh berita musibah dan bencana yang terjadi di Nangro, Aceh, Darussalam dan Sumatera Utara dengan segala dampak yang mengikutinya. Kita memang merasakan beberapa waktu terakhir ini rasanya semakin akrab dengan musibah dan bencana baik dalam skala kecil, skala menengah, sampai yang paling dahsyat yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara itu. Kalau kita mencoba menelusuri keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait dengan musibah dan bencana yang menimpa kepada siapapun baik yang sifatnya individual maupun kolektif komunal maka kita akan mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, bahwa pada dasarnya setiap orang akan diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa lepas dari ujian Allah. Tentu saja ujiannya bermacam-macam seperti yang diungkap di surat Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dan kami benar-benar akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu dalam bentuk al-khauf rasa takut takut tidak bisa makan, takut tidak bisa dapat pekerjaan takut tidak naik kedudukan dan seterusnya Walju'i diuji dengan perasaan lapar kelaparan baik yang sifatnya perorangan keluarga ataupun bersama-sama wanaksin minal amwal harta berkurang tiba-tiba usaha rugi, harta yang ada dicuri maling atau terjadi musibah kebakaran dan seterusnya. Wal anfus diuji dengan jiwa, tiba-tiba kita jatuh sakit atau ada anggota keluarga yang mati mendahului kita. samarat diuji yang terkait dengan buah-buahan, tiba-tiba gagal panen tanaman diserang hama. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk ujian yang sifatnya musibah yang dirasakan oleh orang yang tertimpanya sebagai sebuah kesusahan dan penderitaan. Di ujung ayat ini Allah mengingatkan wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar yang sabar di sini oleh Allah dijelaskan alladzina idza asabathum musibatun yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah musibah sebenarnya sesuatu yang menimpa artinya dari kata asoba qalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jadi kalau melihat konteks kalimatnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu itu bukan hanya ketika ada orang meninggal. Ketika kepala kita terbentur tiang, kaki kita kesandung batu, harga-harga pada naik, itu juga innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Di kita kalau mendengar kata innalillahi, siapa yang mati? Sampai hal yang disebut kematian. Jadi semua orang pasti akan mati karena disebut di surat Al-Anbiya 35 kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang berjiwa atau makhluk yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Hanya mungkin tempat dan proses kematian yang berbeda. Ada yang mati di atas kasur di kamar, ada yang mati di rumah sakit sedang proses operasi misalnya atau sedang menjalani pengobatan. Ada yang mati karena tabrakan di jalan, ada yang jatuh dari pesawat, dan ada yang bernasib seperti saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara. Semua pasti akan mati. Dan Allah menegaskan wa nablukum bisyari wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kamu itu dengan dua macam ujian, yaitu berbentuk keburukan dan kebaikan. Keburukan misalnya badan sakit, orang meninggal, usaha rugi, hidup susah, tiba-tiba mendapatkan kesedihan, itu ujian. Tapi ketika kita senang, usaha maju, harta banyak, kedudukan naik, gaji meningkat, itu juga sebenarnya ujian. Kita justru sering merasa diuji oleh Allah itu kalau susah. Jadi ketika senang tidak ada perasaan sedang diuji. Sekarang ketika musibah melanda saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara, semua bicara saudara-saudara kita di sana sedang diuji. Padahal yang di sini juga tidak lepas dari ujian. Malah kalau diperhatikan justru ketika diuji dengan kesenangan, orang banyak tidak lulus, orang banyak gagal, orang banyak lupa. Kita dikasih sakit gigi saja istighfarnya banyak itu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kul huwallahu ahad segala dibaca. Begitu sembuh sakitnya bukan alhamdulillah nyanyi. Justru ujian yang berat sebenarnya ketika kita diberi kesenangan karena banyak orang yang lupa. Tujuan dari di, diberikannya ujian apa? Terutama ujian dalam bentuk penderitaan. Di surat Al-A'raf ayat 168 Allah menjelaskan wa qatta'nahum fil ardi umaman. Kami membagi manusia yang ada di muka bumi ini menjadi beberapa kelompok. Tapi ternyata yang disebut beberapa kelompok kesananya hanya disebut dua kelompok. Minhumus solihun Sekelompok masyarakat, sekelompok manusia itu adalah orang-orang yang soleh. Wa minhum manduna dalika dan sebagiannya lagi orang-orang yang tidak soleh atau orang salah gitu. Wabalaunahum bil hasanati wasayyiat. Nah, dua kelompok manusia ini baik orang yang beriman dan soleh maupun orang yang kafir, yang zolim, yang durhaka sama akan diuji bil hasanati wasayyiat dengan kebaikan dan keburukan. Tujuannya la'allahum yarji'un supaya mereka kembali supaya mereka sadar kalau orang yang beriman tentu saja ketika diuji dia semakin sadar dan yakin bahwa di luar dirinya ada Allah yang maha kuasa demikian juga bagi orang-orang yang selama ini menolak keberadaan Tuhan semestinya dengan musibah yang menimpa dirinya dia mestinya sadar bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan kemampuan dirinya. Ilmu pengetahuan, teknologi modern, kekuatan yang dimiliki manusia, ketika Allah murka, ketika musibah menimpa, tak ada yang bisa menahannya. Semua itu semestinya memang membuat orang semakin menyadari. Hanya mungkin ada status yang berbeda kalau kita memperhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi. Kalau sebuah musibah menimpa orang kafir, orang zolim, orang durhaka, itu bisa disebut kedudukannya sebagai azab, siksaan. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ketika ditimpa musibah itu statusnya sebagai ujian untuk menguji sejauh mana kualitas keimanannya, kualitas syukurnya, kualitas kesabaran dan ketabahannya. Saya baca di surat As-Sajdah ayat 21, Allah menjelaskan wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami benar-benar akan menimpakan kepada orang-orang kafir itu siksaan yang dekat, yaitu yang diberikan di dunia dan sebelum siksaan yang dahsyat nanti di hari kiamat, supaya mereka sadar. Jadi kalau memperhatikan surat As-Sajdah ayat 21, siksaan dari Allah buat orang-orang durhaka, buat orang-orang kafir, buat orang-orang jalim, itu ada yang diberikan di dunia. Sebelum nanti di akhirat juga mereka mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat. Kemudian kalau orang kafir, orang zolim, orang durhaka mendapatkan kesenangan ujiannya, itu juga bukan nikmat, bukan rahmat, tapi statusnya sebagai laknat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad atau Broni Al-Baihaqi Rasulullah menjelaskan idza Allah yu'ti 'abdan minad dunya wahwa mukimun ala maksiatillah apabila kamu mendapatkan ada orang oleh Allah diberikan kesenangan dunia diberi harta yang banyak diberi kedudukan yang tinggi diberi pengetahuan dan sebagainya nikmat-nikmat dunia yang ia inginkan Allah berikan kepada dia tapi dia genah betah dalam maksiat dan durhaka kepada Allah malah merasa berat untuk taat kepada Allah. Maka itu kata Rasulullah bukanlah rahmat melainkan istidraj alias laknat. Jadi orang kafir ketika diberi kesenangan ya bukan bukan nikmat, bukan rahmat hakikatnya kalau menurut pandangan agama, tapi itu adalah sebuah laknat Allah. Dan ketika ditimpa bencana malapetaka dalam bentuk penderitaan, statusnya sebagai azab, siksaan buat mereka. Sebab bagi orang kafir tentu saja bagi orang yang zolim, ketika bertambah harta, bertambah kedudukan, saya yakin bukan bertambah kebaikannya. Sebab bertambah umurnya panjang, semakin banyak peluang untuk maksiat. Semakin banyak harta yang ia kumpulkan tidak habis dalam kebaikan, habis dalam maksiat dan durhaka kepada Allah. Jadi buat orang kafir, tambahnya kesenangan dunia hanya akan semakin menumpuk dosa. Sehingga Allah mengatakan apabila hatta idha akhadatu lam yaflithu, apabila aku menurunkan siksaan kepada mereka nanti di akhirat, tidak akan aku angkat mereka dari siksaan tersebut. Sementara bagi orang yang beriman, musibah, baik musibah yang saya katakan tadi yang dirasakan enak ataupun yang dirasakan tidak mengenakan, kata Rasulullah ajaban li amril mukmini mengagumkan memang urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khairun. Sebab kata Rasulullah, kalau orang mukmin segala urusannya, segala peristiwa yang menimpa dirinya semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini dan itu tidak didapatkan kecuali hanya oleh orang yang beriman. In asobat husarau syakara. Orang mukmin kalau oleh Allah diuji dengan kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairan lahu dan itu menjadi baik buat orang tersebut. Tapi wa in asobat dharra'u shobaro Orang mukmin ketika diuji dengan penderitaan, ia akan sabar. Fakana khairan lahu dan itu adalah baik bagi orang itu. Jadi orang mukmin menurut hadis Nabi, ketika diuji dengan kesenangan, baik karena akan bersyukur kepada Allah. Ketika ditimpa bencana yang tidak mengenakan, maka ia akan bersabar menerimanya. Bahkan dia, ya, saya baca di hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim ma yusibul muslimu min nasobin tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasobin dari rasa lelah wala wasobin rasa sakit wala hamin dan perasaan bingung wala hazanin perasaan sedih wala ada perasaan sakit wala ghamin perasaan susah hatta syaukatu ya yusakkuha sampai ketika ia tertusuk oleh duri misalnya kemudian ia bersabar illa kafarallahu biha min khotoyahu kecuali semua itu akan menjadi penghapus atas segala dosa-dosanya jadi kalau kita sakit pak kemudian kita sabar kita bingung kita sabar kita hidup susah juga sabar maka insya Allah itu semua akan menjadi penghapus atas dosa-dosa kita Makanya oleh Nabi dinyatakan orang mukmin urusannya selalu menjadi baik di pandangan Allah. Kita sering melihatnya kan secara lahiriah ya, ya Pak. Aduh kasihan ya saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara. Ya memang secara lahiriah begitu. Hati kita setiap kali melihat tayangan di televisi yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya peristiwa itu, hati itu terenyuh malah sering meneteskan air mata. Sehingga masyarakat pun begitu semangat, antusias untuk menghimpun bantuan. Mudah-mudahan tidak ada yang menyalahgunakan bantuan itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tetapi sebenarnya kita juga harus khawatir terhadap diri kita sendiri. Sebab tidak mustahil Pak sebenarnya saudara-saudara kita yang ditimpa musibah bencana itu justru mereka yang sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita justru yang selamat belum tentu. Sebab ada hadis mengatakan begini, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, tidak aradallah bi khairan." Apabila Allah bermaksud kepada seorang hamba atau sekelompok hamba, kepada seseorang atau sekelompok orang, akan memberikan kebaikan ajalalahu ukubah di dunia oleh Allah akan disegerakan hukumannya atas kesalahan-kesalahannya di dunia. Wa idza Allah bi abdihi syarra malah kalau Allah bermaksud memberi keburukan kepada sekelompok orang atau seseorang amsaka anhu bidzanbihi Allah justru akan menahan hukumannya itu dari mereka disebabkan dosa mereka hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah sampai siksaannya itu nanti disekaliguskan di hari kiamat kan berat itu Makanya ada pertanyaan, Aceh kan masyarakatnya muslim semua. Malah di sana diupayakan berlaku, ditegakkan syariat Islam. Tapi kenapa justru mereka yang ditimpa musibah sedahsyat itu? Kalau kembali ke hadis yang barusan, justru mungkin mereka yang mendapat kebaikan dari Allah. Karena dimanapun saya kira secara pribadi, terus terang saya juga tidak terlalu yakin kita bisa sama sekali bebas dari keterlibatan dengan perbuatan dosa. Sebab apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita omongkan, apa yang kita kerjakan, rasanya sekarang ini sulit sama sekali ingin bebas dari dosa itu. Nah, kalau Allah menghendaki hukuman terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa mata, dosa telinga, dosa bibir, dosa tangan, dan seterusnya, oleh Allah diberikan cobaan di dunia, apakah dalam bentuk sakit ke atau bentuk apa saja. Tapi kalau selamat terus tidak pernah mendapatkan musibah, bencana, tidak pernah mendapat cobaan, ah, jangan-jangan ini malah justru hukumannya nanti diskaliguskan. Oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun yang merasa aman dari ukubah, dari hukuman Allah dimanapun orang itu berada. Demikian dinyatakan di surat Al-A'raf ayat 9697. Afa amina ahlul qura? Apakah merasa aman penduduk sebuah negeri ayatiyahum ba'suna atas kedatangan uh, hukuman kami, siksaan kami bayatan di malam hari wahum naimun ketika mereka sedang terlelap tidur. Awamina ahlul qura apakah merasa aman? penduduk sebuah negeri, sebuah desa, sebuah kota, ayatiyahum ba'suna dengan kedatangan siksaan kami. Tuhan di pagi hari. Wahum yal abun ketika mereka sedang bermain. Memang yang tersurat, yang mantuk di sini sedang bermain. Tapi makhumnya sih bisa saja sedang bekerja, sedang mandi, sedang nyuci dan seterusnya. Sedang melakukan berbagai aktivitas tiba-tiba gempa datang, gunung meletus, banjir menyerang dan seterusnya. Pada dasarnya tidak ada yang bisa aman dari ukubah atau hukuman Allah tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, memang musibah, bencana dan malapetaka ada yang semata-mata karena izin Allah. Seperti disebut di surat At-Tagobun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa kecuali semuanya juga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Mungkin saja kalau kita menjadi orang yang merasa diri sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang berusaha ingin menjadi orang soleh, tiba-tiba ditimpa musibah. Itu kalau kita sabar akan menjadi ampunan buat dosa kita dan itu menurut pandangan agama adalah sebuah kebaikan bagi kita. Berarti kalaupun ada kesalahan Allah sudah menurunkannya hukumannya di dunia sehingga nanti di akhirat bisa selamat dari hukuman Allah. Ada juga siksaan yang justru eh, apa musibah bencana yang menimpa itu disebabkan karena kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri seperti yang dijelaskan di surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Tidak akan pernah Allah membinasakan penduduk sebuah negeri dengan cara zalim. Wa ahluha muslihun. Sementara penduduknya adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, atuhlikal qaryatu wa pihas solihun. Wahai Rasul, mungkin tidak penduduk sebuah negeri oleh Allah dibinasakan, dituruni bencana dan malapetaka. Padahal di negeri itu ada orang-orang soleh. Misalnya mungkin tidak kota Bandung oleh Allah dituruni bencana. Padahal di kota Bandung banyak orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Jawab Nabi, naam, bisa. Si sahabat bertanya, wabima ya Rasulullah? Bagaimana bisa? Di sini banyak masjid, di sini banyak orang soleh, ahli ibadah. Kata Nabi, bisukutihim wa tahawunihim ala ma'asillah. Jika orang-orang yang baiknya, orang-orang yang solehnya tidak mau tahu cuek terhadap kemaksiatan, kezoliman yang terjadi di sekeliling dirinya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin lepas dari azab Allah, saya kira harus ada upaya untuk senantiasa, untuk bersama-sama melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kemampuan masing-masing tentu saja. Bahkan tidak mustahil sebenarnya penduduk sebuah negeri oleh Allah dituruni bencana yang punya dosanya bukan mereka Justru yang punya dosanya adalah para penguasanya atau orang-orang kaya rayanya. Sebab kalau kita lihat di Aceh juga angkara murka itu sudah berlangsung lama. Perang antara TNI dengan GAM. Yang jadi korban kan sebagian besar adalah rakyat sipil yang tidak tahu menahu persoalan. Tidak pandang bulu korbannya itu. Ada bayi, ada anak-anak, ada nenek-nenek, kakek-kakek, wanita hamil. Bahkan cerita tragis yang sering kita baca, kita dengar dari masyarakat di sana. Bagaimana terjadinya pembantaian, pemerkosaan, penjarahan, pembakaran rumah ibadah, lembaga-lembaga pendidikan. Siapa yang melakukan semua itu? Oleh sebab itu di surat Al-Isra ayat 16 Allah menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Apabila Allah bermaksud akan membinasakan sebuah negeri, amarna mutrafiha, aku akan perintahkan kepada para pembesar negeri itu, para penguasa dan pengusaha di negeri itu untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Tapi fafasaku fiha, mereka malah membuat kerusakan mereka malah durhaka di negeri itu. alaih alaihal kaul Maka jatuhlah keputusan Allah atas mereka. pada marnaha tadmiro. Maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jangan-jangan sebenarnya yang banyak dosanya bukan yang tinggal di Banda Aceh ini. Bahkan kemudian saya baca juga di hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah mengatakan begini, "Idza doharatil ma'asi fi ummati" Apabila telah nampak kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, ammahumullah bi'adabin min indihi. Allah akan kemudian menimpakan azab itu secara menyeluruh saja. Sebab kalau kita perhatikan beberapa musibah bencana malapetaka yang menimpa di berbagai wilayah di Indonesia seperti di NTT, di Alor, di Nabire, kemudian awal tahun 2004 di Bali juga kan ada gempa. Saya malah tahun 82 waktu Galunggung meletus juga menyaksikan bagaimana lahar dari Gunung Galunggung itu menerjang kampung-kampung yang ada di bawah di kaki gunung. Tidak pandang bulu yang namanya masjid tetap saja dilabrak oleh lahar itu. Tidak lahar itu kemudian minggir begitu. Kalaupun misalnya di Aceh ada masjid yang tersisa, saya pikir ini hanya salah satunya saja. Kan pasti di sana banyak sekali. Sebagian besar tentu saja sama hancur. Karena memang ammahumullah. Ketika Allah menurunkan sebuah hukuman, maka tidak pandang bulu. Semua akan kena. Si sahabat bertanya, Imma bin nasyawma idin sholihun. Bagaimana Rasulullah kalau di, di tempat itu ada orang-orang soleh, apa akan kena juga? Nabi menjawab, bala. Iya, Yusibuhum ma asoban nas. Orang-orang yang baik, orang-orang yang solehnya juga akan tertimpa, akan terkena. Ma nas, apa yang menimpa orang lain. Sumayasiruna ila magfiratin minallah waridwan. Hanya bedanya, kalau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ketika mereka meninggal, mereka akan langsung menuju ampunan dan ridho Allah. Yang mati kan bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya di Aceh, tetapi juga di negara-negara lain, di Thailand, di Sri Lanka, di India, di Malaysia, bahkan sampai ke Somalia, ke Kenya. Maka tentu saja matinya sama. Proses kematiannya juga tidak jauh berbeda. Tetapi ketika menghadap kepada Allah, ada yang akan membedakan apa keimanan dan kesolehan orang-orang itu semasa hidupnya. Malah urat kita yang masih hidup belum tentu. Masih tidak tahu kita akan bagaimana. Apakah kita ini nanti akan husnul khotimah atau suul khotimah. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Kemudian saya baca di surat Al-Anfal 25 juga Allah mengingatkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum khasah. Hati-hati kalau Allah menimpakan hukuman, itu tidak akan kena kepada orang yang zolim saja. Tapi orang-orang yang beriman juga akan kena. Nah, kalau mudah-mudahan tidak, tapi ya susah. Tadi juga tidak tahu kita ini. Karena hanya Allah yang tahu. Kalaulah kita ini sewaktu-waktu tertimpa musibah dalam skala yang berbeda-beda tentu saja. Yang jelas, selama hidup kita ini sampai hari ini saya semua pernah mengalami musibah, kesusahan. Baik karena kurangnya harta, karena sakit, karena ada anggota keluarga yang meninggal, itu juga kan musibah. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu saja jawabannya akan sama, kita wajib bersabar. Seperti diperintahkan oleh Al-Qur'an di surat Luqman ayat 17 ketika Luqmanul Hakim menasihati putranya, "Ya bunaya, akimis shalah." Wahai Ananda, dirikanlah solat Wa'mur bil ma'ruf hanil munkar. Beramar ma'ruf dan bernahi mungkarlah engkau. Wasbir ala ma'asabak. Nah yang ketiga perintahnya itu bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Inna dhalika min azmil umur. Sebab sholat kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar sama kedudukannya wajib hukumnya. Dan janji Allah di surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi Allah menjanjikan imbalan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Lantas kewajiban kita sebagai orang yang Alhamdulillah tidak ditimpa musibah yang sifatnya penderitaan eh, yang mengerikan itu apa? Kita berkewajiban menurut ajaran Islam adalah membantu mereka. Karena muslim dengan muslim kata Nabi kal jasadil wahid seperti sebuah tubuh. Apabila kaki kesandung batu dan berdarah kan yang menjerit bibir, yang menangis mata, kemudian mencari-cari betadin, Tangan pun kemudian mengobati kaki. Padahal yang sakit kaki. Tapi semua tubuh merasakan. Itulah karakter sifat orang-orang muslim semestinya begitu. Oleh sebab itu kita wajib membantu mereka. Pertama dengan bantuan doa. Doa malah tidak harus datang ke Aceh. Doa bisa dilakukan bersama-sama, tapi lebih baik juga dikerjakan sendiri-sendiri, terutama di waktu sholat terutama lagi di waktu kita melaksanakan sholat malam. Sebab di dalam Al-Quran, eh, di dalam hadis disebutkan, eh, warajulun dakarulloha khalian fafadat ainahu. Orang yang beruntung adalah mereka yang berdoa menyendiri pada waktu yang sepi, kemudian ingat dosa, takut kepada Allah, kemudian dia menangis. Kemudian doa yang besar harapan diijabah juga bukan doa di hadapannya. Kalau kita kan biasa mendoakan orang itu di, di, di depannya. Kalau anak kita mau pergi misalnya ke Jakarta, mau sekolah didoakan. Bapak doakan mudah-mudahan kamu selamat di jalan, belajar lancar, sukses dan kembali sesuai dengan harapan bapak dan ibu. Nah, orang-orang mau berangkat haji juga kan biasanya begitu doanya. Saya akan mendoakan kau Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, bisa menunaikan manasik haji dengan baik, ibadahnya mabrur dan bisa kembali ke tanah air. Itu biasanya setelah orang itu pergi lupa, nggak pernah mendoakan lagi. Padahal kata Nabi, dakwatul mar'il muslimi bi ahihi bi dhakhril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada saudaranya di belakangnya, bukan di depannya. Itu yang besar harapan di ijabah Kenapa di belakangnya? Sebab kita juga bisa maklum. Kalau mendoakan seseorang di belakangnya, itu menunjukkan bahwa kita ada perhatian khusus kepada orang itu. Kita ada kasih sayang khusus, ada hubungan batin yang spesial dengan orang itu, sehingga tanpa diminta, tanpa diketahui orang itu, kita mendoakan orang itu wajar diijabah oleh Allah. Apalagi Pak, kenyataan sekarang banyak orang kalau berdoa di depan, di hadapannya itu biasanya ada pamrih. Seperti doa di, di, di, di, di lampu stopan. Ketika lampu trafik light nyala merah, mobil pada berhenti kan banyak yang datang ke jendela mobil tuh. Menengadahkan tangan, belum dikasih sudah berdoa. Apalagi dikasihnya gede doanya panjang lagi. Itu doa sebagiannya kalau doa di hadapannya sering atau sebagiannya ada pamrih. Kemudian bantu kita dengan apa? Ya kalau tidak bisa dengan harta dengan tenaga. Bagus kalau kita membantu sekarang dengan materi. Coba Nabi juga menjanjikan dalam hadis Muslim, "Manapasaan muslimin kurbatan." Barang siapa yang meringankan, memberi keleluasaan kepada orang yang sedang kesulitan, min kurabid dunia dari kesulitan-kesulitan di dunia. Janji Allah Rasulullah apa? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah. Maka Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan yang ia akan hadapi pada hari kiamat. Malah di ujung hadis itu Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi Allah akan melindungi seseorang selama orang itu juga melindungi saudara-saudaranya. Berdasar semangat hadis ini, saya kira kewajiban kitalah untuk ikut menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana tersebut. Mudah-mudahan semuanya bisa meringankan beban yang masih hidup. Doa kita juga bermanfaat bagi mereka yang telah wafat mendahului kita dan mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para korban bencana di sana itu oleh Allah segala kealfaan, dosa dan kesalahannya diampuni dan oleh Allah diterima di sisinya di tempat yang istimewa. Dan mudah-mudahan kalaupun kita ditimpa musibah bencana oleh Allah Subhanahu wa taala dalam skala yang berbeda-beda kita oleh Allah diberi kesabaran dan oleh Allah dijadikan sebagai penghapus atas segala kealpaan dan dosa kita semua. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Rabbana wala tahmil علينا isrong kama hamaltahu ala الذين min قبلنا qablina. Rabbana waghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سرا وعلانيتي نسألك الإجابة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Bapak Sri Abdullah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya.